Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis. Mustalahul hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kemarin sudah kita lewati mengenai pembagian hadis. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad menurut sebagian para ulama namun yang rajih barakallahu fikum hadis ahad tetap bisa jadikan hujah kalau hadisnya sahih. Paham ya? Kalau mutawatir jelas, mutawatir itu jelas ya, mutawatir yang dinukilkan segerombolan atau sekumpulan atau banyak dari kalangan jamaah sahabat yang mereka bisa dikatakan mustahil kalau seandainya berdusta. Paham ya? Itu mutawatir, jelas terima selama juga sahih. Nah, tapi yang ahad intinya untuk ahad mutawatir itu intinya sahih enggak itu aja udah sahih terima, hujjah. Kalau enggak sahih, tolak, bukan hujjah. Mahfum? Kita lanjutkan. Wa tanqasimul ahad bi'tibari rutbah ila khamsati aqsam. Dan terbagi hadis ahad ditinjau dari sudut pandang urut-urutan kepada lima bagian. Hadis ahad ditinjau dari urut-urutannya. Nah, barakallahu fikum terbagi menjadi lima bagian. Perhatikan sahihun li dzatihi sahihun li ghairihi hasan li dzatihi hasan li ghairihi dhaifun ada lima ya sahihun li dzatihi memang zat hadisnya sahih itu awal mulanya sahih benar-benar sahih surat zatnya sahihun li ghairihi itu aslinya hadisnya tidak sahih hasan cuman hasannya enggak satu hadis hasan hadis hasan hasan tambah hasan sahihun li ghairihi itu caranya Rumus matematika seperti itu. Paham ya? Kemudian ada Hasan Izzatih. Hasan yang memang hadisnya itu zatnya Hasan gitu loh. Enggak usah panjang lebar, yang memang Hasan zatnya itu. Zat hadisnya Hasan, para perawinya pun juga apa? Yasrul syawahid, paham ya? Diperbolehkan dan Hasan hadisnya. Ada Hasan li ghairi. Hasan li ghairi ini aslinya hadisnya bukan Hasan, tapi dhaifun munjabir namanya. Dhaif yang masih bisa diangkat ditopang, dikuatkan. Nah, dhaifun ditambah dhaifun naiklah menjadi apa? Hasan li ghairihi. Belum? Nah, pembagian yang terakhir adalah dhaifun. Dhaifun ini pembagian yang paling terakhir. Maksudnya bagaimana maksud dhaif dia ya sudah dhaif. Enggak bisa jadi topang lagi. Enggak bisa jadikan hujah lagi. Karena sudah kita lewati yang bisa diangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi adalah dhaifun munjabir namanya apa namanya? dhaifun munjabir. Apa itu? Hadis lemah yang masih bisa diangkat. Paham ya? Nah, sekarang misalkan barakallahu fikum sebuah bangunan, semula bangunannya itu bisa dikatakan tidak terlalu kuat, tapi kalau ditambahkan dengan sesuatu yang nah barakallahu fikum tidak terlalu kuat juga tapi lama-lama bersatu masih menguat gitu loh istilahnya itu. maksudnya ya, istilahnya kalau di rumus matematika itu Hadis Hasan ditambah hadis Hasan, berapa Hasan berarti? Dengan berapa? Dua. Dikatakan sahihun li Dia sahih karena yang lainnya. Kenapa? Karena adanya Hasan yang lainnya gitu loh. Kalau Hasan cuma satu, ya cuma Hasan lah Hasan dzati. Ya. Dikatakan Hasan li karena semula hadisnya do'ain. Do'ainnya tuh ringan, lemahnya ringan. Lemah ditambah lemah Dhaif yang ringan tadi tambah dhaif yang ringan, nailah menjadi apa? Hasan li ghairih. Ada gambaran belum? Nah. Eh? Hasan tambah Hasan sahih ni ghairih. Dhaif tambah dhaif Hasan ni ghairih. Ini dhaif yang masih menjabir ya. Dhaif menjabir dhaif yang apa tadi? Eh dhaif yang masih ringan, dhaif yang masih bisa ditopang, diangkat derajatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Apa? Hasan di ghairi masuk Hasan Bisa Hasan di data nanti. Tapi nggak bisa apa nggak bisa. nggak bisa. nggak bisa. Hasan di ghairi Hasan di ghairi sudah. Paham ya? Nanti derajatnya pun Hasan. Kalau Hasan di data itu zatnya mah Hasan. Paham ya? Cuman Hasan di ghairi tam Hasan di ghairi kumpul jadi itu Hasan aja Hasan biasa. Kalau Hasan di data itu memang murni asli asal usulnya zatnya itu Hasan itu Dengan sanat-sanatnya dan penelitiannya itu Hasan itu. Paham ya? Hasan li ghairi itu ya cuma satu tok. Jadi tambah-tambah lagi. Paham ya? Jadi tambah-tambah lagi. Nah, kita lihat. Pertama, fasahihu li dzatihi sahih seradatnya. Perhatikan baik-baik syaratnya nih ya. Marwahu adlun tamud dabti. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adil. itu adalah. Adalah itu mustaqimus sirah jalan hidupnya lurus. Nah, jadi perawi tersebut nah barakallahu fikum nanti syarat hadis sahih ini ada syaratnya Nah, sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Pertama ayyakuna ar-rawi mausufan bil adalah Perawinya disifatkan adalah. Ada itu adil dari itu. Apa itu adalah? Mustaqimus sirah. Yang jalan hidupnya itu lurus. Sebuah jalan hidup dikatakan lurus manakala orang itu menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Gitu. Paham ya? Nah, paham ya? seorang dikatakan jalan hidupnya lurus itu adalah seorang perawi yang apa? tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Yang mengatakan adalah itu orang yang gak dosa sama sekali itu pendapat yang keliru. Karena manusia tidak ada yang maksum. ya? Karena ada pendapat seperti itu ada. Pokoknya adalah itu sifat adalah itu sifat perawi yang gak pernah berbuat dosa. Ada enggak kira-kira? Nah, dari kalangan umat Rasulullah ada nggak yang misalnya maksum itu? Nggak ada gitu loh. Ini definisi yang tepat. Ayyakun rawi mausufan bin adalah mustamusirah. Yang kedua Ayyakun rawi mausufan bitamid dhabt. Hafalannya sempurna hafalnya sempurna. Sempurna itu a e a e itu enggak sempurna berarti. Maksudnya a itu maksudnya masih berpikir lagi ini tek tek tek tek gitu. Ini memang disebutkan dalam para ulama dalam artian sempurna hafalannya itu tamat dapat ayakuna arrawi mau mausufan bitamid dapat. Nah, maksudnya tamat dapat itu maksudnya apa? Ada dua dapat. dapat sudur sama dapat eh, sadr sama dhabtul kitabah. Kuat hafalannya dan kuat juga tulisannya. Maksudnya apa? Tulisannya itu yang disampaikan sesuai dengan tulisan apa yang dia tulis dari gurunya. Paham ya? Kalau dhabt sadr, hafalan yang dia sampaikan itu sesuai dengan hafalan yang dulu pernah dia hafal dari gurunya juga. Paham maksudnya ya? Nah, sifat-sifat ini syarat yang kedua, ayyakuna rawi mausufan bitamid dapat. Jadi hafalannya benar-benar sempurna. Kuat. Kuat hafalan dari si hafalan yang ada di dalam dadanya atau juga kuat tulisannya. Tulisannya itu enggak tercampur-campur. Misalkan dia tulisannya di dalam tulisannya haddatsana Muhammadun. Dia nyampaikannya haddatsana Ahmadu. Sempurna enggak orang situ dapatnya? Enggak. Haddatsana Muhammadun, dicek tulisannya. Wah, persis ini Muhammad juga. Tamu dapat. lamun-lamun, Nah seperti itu. Jadi Tamu dapat itu menghafalannya itu benar-benar sempurna sempurna dari dari dari sisi dia itu bisa menyampaikan ke apa yang dibutuhkan. Paham ya? Dalilnya mana? Tek tek tek gitu. Paham ya? Bukan ketika dia ketika enggak menyampaikan dalil hafal semua, ada di benaknya semuanya, tapi ketika untuk menyampaikan lupa misalkan, itu belum dikatakan ini. Kamu dapat. Itu nanti yang hasan. Kalau hadis hasan nanti khafifud dapat. Hafalannya itu ringan. Kadang lupa, kadang ingat, tapi masih benar juga itu loh tidak sekuat dengan yang pertama ini. Paham belum? Jadi untuk bedakan hadis hasan dengan hadis sahih nanti, bedanya maksudnya sahih lidzatih dan hasan lidzatih bedanya apa? Ini bedanya di hafalan. Bedanya ini aja. Nah, syarat yang berikutnya barakallahu fikum ayyakunal haditsu nam muttasilan, ayyakun sanadu muttasilan Syarat yang berikutnya ayakun sanadun muttasilan, bukan munqati', bukan mu'dal. Paham ya? Sanad itu kalau muttasil itu qala hadatsana a, qala hadatsana ba, qala hadatsana ta, sambung terus. Tapi kalau qala hadatsana a misalkan, qala hadatsana hadatsana atau apa ya? Qala hadatsana alif misalkan, qala hadatsana al-jim. Dari alif langsung ke jim. Ba, ta, sa, Nah, ini putus, mengkotek. Paham ya? Nanti untuk masalah mengkotek dan mengudal ada bedanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam terputus sanatnya itu nanti ada bedanya antara mu'dal dengan dengan dengan mungkote. Bedanya apa bedanya? Apa? Naam. Eh? Jadi kalau mungkote itu laisa bitawani, tawanya langsung berentet itu. Tapi kalau mu'dal itu alat tawani, rentetan langsung. Contohnya gini. Hadatsana Alif. Qala hadatsana Sa. Qala Qala hadatsana Ha misalkan. Yang terputus itu kan nanti sudah apa? Ba terputus. Paham ya? Setelah ba sa masih ada. Jimnya terputus. Nah, itu kalau enggak urut seperti itu, kalau enggak urut namanya mengkotek sanatnya. Tapi kalau langsung tawali, qala haddatsana alif, qala haddatsana jim, yang putus apa? Ta, ba, sa. Itu namanya mu'dhal nanti. Ini istilah mushalah ya. Namanya apa? Mu'dhal. Nah, mu'dhal itu ya namanya mu'dhal. Allah musta'an. Paham belum ini? Ini syarat yang berapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat barakallahu fikum أن يكون أن يكون الحديث سالما من الشذوذ سالما من العله setidaknya hadis itu selamat dari illah, catat. Karena hadis itu nanti kalau catat, catatnya itu bisa mengurangi derajat hadisnya. Paham ya? Dan semula seharusnya sahih jadi tidak sahih karena sebabnya apa? Hadisnya catat. Nah, barakallahu fikum mungkin catat lafadznya atau catat e, perawinya, paham ya? Menyampaikan hadisnya itu sehingga nanti derajatnya turun. Enggak bisa derajatnya utuh lagi nggak bisa. Kecuali dengan dengan cara apa? Dikumpulkan syawahid atau mutabaahnya. Yang terakhir yang kelima ayakona. saliman min sudud hendaknya hadis selamat dari sudut sudut itu ada syad, hadisnya ganjil, hadisnya naam asing. Tidak ada yang meriwayatkan na barakallahu fikum dari kalangan apa para sikot kecuali eh, tidak ada yang meriwayatkan tidak dari sikot, tidak pula dari lainnya kecuali dia tok. Paham ya? Bahkan satu perawi sikoh jangan menyelisih sikoh yang lainnya. Menurut pendapat yang sahih itu bisa dikatakan riwayatnya syadzah. Paham ya? Enam riwayatnya syadzah seperti periwayatan Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah itu perawi yang sikoh yang membawa tambahan hadis mengenai gerakan jari jemari ketika apa? Tahiyat ini. Paham ya? Nah, untuk mengusir setan katanya ya. Bagian yang itu. Nah, itu riwayatnya adalah riwayat yang nah barakallahu fikum yang syadzah riwayat yang ganjil, riwayat yang menyendiri. Perawi sikoh kalau menyendiri dari sikoh-sikoh yang lainnya, paham ya? Itu bisa apa? Bisa tingkatannya dari riwayatnya syadah. Paham ya? Apalagi kalau dia menyelisih sikoh yang lebih sikoh dari dia. Paham itu ya? Nah, walaupun Syekh al bani merajakan pendapat tadi itu. Syekh al bani merajakan nah bahasanya bahasanya ziyadah sikoh makbulah. Tambahan perawi sikoh itu diterima tanpa melihat apakah dia menyelisih atau tidak. Tapi pendapat yang sahih kalau dia menyelisih sikoh-sikoh yang lain, apalagi menyelisih perawi yang lebih sikoh daripada dia, riwayatnya syadzah. Sehingga kalau nudingnya ya oh, begini aja. Paham ya? Gini boleh, gini boleh. Enggak usah gini-gini kan. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ziyadahnya ziyadah mas ziyadah syadzah zaidah bin Qudamah. Syadza biha zaidah bin Qudamah. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat Nah, ilahnya itu ilah yang qadhihah yang mencela tentang ini syarat hadis sahih. Ayyakuna rawi mausufan bil adalah mustaqim sirah. Jalan hidupnya lurus. Seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus itu kalau senantiasa menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Ayyakuna rawi mausufan ditamit dapat. Nah, rawi itu hendaknya disifati dengan apa? Dengan kekuatan hafal yang sempurna. Baik Dabtus sadr atau dabtul kitabah. Jadi mantap, mungkin kuat tulisannya, kuat hafalannya. Oh ya, haddatsana Muhammad. Di dalam tulisannya tadi haddatsana Ahmad. Dah keliru itu dah. Dah enggak masuk dalam sini ya. Nah, maksudnya eh, barakallahu fikum dabtus sadr itu kapan saja dia diminta bisa datangkan sesuai dengan apa yang dia hafal. Enggak berubah itu istilahnya ya. Na'am barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau misalkan cuma berubah lafadznya, maknanya sama? Itu sebagian para ulama mengatakan enggak masalah selama maknanya sama. Tapi yang lebih kuat lagi yang lafadznya misalkan qa'ada ya qa'ada, jalasa ya jalasa gitu loh. Walaupun maknanya kan merusak kan? Jalasa diganti qa'ada maknanya sama kan? Sama seperti itu. Nanti kita akan lewati insyaallah satu persatu. Kata beliau fasahihu lidzatih marwahu adlun tamu dhabti bi sanadin muttasilin wa salima min asy-syudzuzi wal illah qadhihah. Ini hadis sahih pengertiannya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki sifat adalah sempurna kekuatan hafalannya atau kekuatan tulisannya dengan sanad yang bersambung yang kosong atau selamat dari syudzud, keganjilan, na'am barakallahu fikum, penyelisian walailatul qadiyah dan selamat dari apa? Dari cacat yang merusak. Nanti kalau ada cacat yang merusak berarti tidak selamat sehingga hadisnya mungkin tidak sampai tingkatan sahihun lidzatih. Kita lihat. Misaluhu qawla sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim. Contohnya itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya sahih rawahul Bukhari dan rawahu Muslim. Dari hadis siapa? bin Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan siapa namanya? Siapa? Wala alam. Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan siapa namanya? Lupa juga. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb namanya Abu Sufyan. Sakhr bin Harb. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Paham ya? Sebagai selingan aja sudah kami sebutkan berkali-kali. Sakhr bin Harb tersebut barakallahu fikum memiliki saudari perempuan saudari perempuan, istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahabnya jelas Abdul Uzza. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Istrinya Abu Lahab siapa namanya Abdurrahman? Dalam. Istrinya Abu Lahab siapa namanya Abdul Fatah? Pernah kenalan belum? Pernah? Pernah kenalan nama istrinya Abu Lahab belum? Siapa namanya? Siapa namanya istrinya Abu Lahab, Bawehan? Hah? Itu kunyahnya Mujamil. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya eh? Arwa. Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb, istrinya Abu Lahab, kunyahnya Ummu Jamil.